بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد penyimpangan penyimpangan akidah saya berikan sebuah kaidah ketika sumber akidah tadi tidak digunakan atau kurang dalam menggunakannya atau terkotori oleh pemikiran-pemikiran sehingga cara menggunakannya berubah, maka muncullah penyimpangan ini. Muncullah penyimpangan ini. Walaupun mungkin dia memakai juga istilah-istilah Al-Quran, tetapi karena cara memahaminya, dan tadi saya lupa menjelaskan bahwasanya bersumber ke eh, sumber akidah ini Al-Quran dan Sunnah, tentu dalam memahaminya adalah eh, berpedoman kepada pemahaman yang telah di eh, sahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu pemahaman pemahaman para sahabat Nabi saw Ketika pemahaman para sahabat itu dalam memahami Al-Quran dan Sunnah ini tidak digunakan, maka muncullah penyimpangan-penyimpangan yang sekarang kita sebutkan. Ada beberapa penyimpangan. Yang pertama, penyimpangan yang diistilahkan oleh ulama akidah dengan ilhad. Dan istilah ilhad ini sudah ada dalam Al-Quran. Istilah ilhad sudah ada di dalam Al-Quran e, tentang yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Innal ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Kata-kata ilhad ini sudah ada diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan apa maksud ilhad ini? Eh, asal makna ilhad artinya condong jadi lahat dalam kuburan itu artinya dia mengenyamping dari kuburan yang digali. Mengenyamping dari eh, kuburan yang maka dinamakan dengan lahat. Namakan dengan lahat. Jadi ilhat itu adalah mengenyamping jalur yang sebenarnya. Atau diartikan pula dengan arti al-mail condong. Secara syariat dalam istilah akidah ulama akidah ilhat ini adalah condong dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah dari pemahaman yang benar. Artinya membawa nas-nas Al-Quran. Dia juga memegang Al-Quran dan Sunnah tapi dia membawanya bukan seperti yang dibawa yang dipahami oleh Nabi dan juga para sahabat Nabi SAW. Ini namanya ilhad secara umum. Ilhad secara umum maknanya eh, seperti tadi yaitu membawa condong, membawa miring atau membawa ke samping ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi yang dari jalur yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Bisa dipahami? Kemudian para ulama membagi ilhad ini kepada dua bagian. Kepada dua bagian. Yang pertama ilhad eh, terhadap nama-nama Allah. Membawa nama-nama Allah itu dengan pemahaman atau dengan makna yang tidak e, ada di dalam makna kata tersebut. Ini yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal yulhiduna fi asma'ihi." Di antara maksudnya adalah membawa nama-nama itu kepada makna yang tidak dibawa oleh Al-Qur'an, tidak tidak dikandung oleh Al-Qur'an itu sendiri. Dan ini termasuk ilhad yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa? Karena memang dalam memahami ayat tersebut dan Al-Quran secara umum tidak menggunakan standar yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu standar pemahaman para generasi salaf yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua, ilhad yang kedua, ilhad terhadap makhluk-makhluk atau tanda-tanda ayat-ayat Allah yang kauniyah yang ada di alam semesta seperti langit, bumi, matahari, bencana, hujan dan seterusnya itu membawa ayat-ayat tersebut, ayat-ayat Allah yang tampak itu kepada pemahaman yang uh, yang sebenarnya. Memahami bahwasanya langit itu terjadi dengan sendirinya termasuk ilhad. Tercipta dengan sendirinya. Hujan turun dengan sendirinya dengan proses alam saja. Ini juga termasuk ilhad. Karena semua itu telah diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran sehingga kita orang yang meyakini di luar itu termasuk diistilahkan dalam oleh ulama akidah dengan ilhad. Dan ini salah satu penyimpangan akidah. Jadi ketika diyakini hujan itu turun karena proses alamiah dengan menguapnya air, kemudian terbentuklah awan, kemudian awan itu yang nanti akan menjadi air, itu proses upaya untuk mendangkalkan keyakinan akidah. Padahal yang membuat awan itu Allah. Yang kalau memang terjadi penguapan, tentu juga Allah yang melakukan karena Allah yang mengabarkan bahwa bahwasanya Dia menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an. Wa anzalna minal mu'sirat ma'an thajjaja. Jadi air yang turun sekarang dari langit itu Allah yang menurunkan. Ketika ada pemahaman yang lain, maka ini menyamping atau mengenyamping condong dari pemahaman yang benar. Ini termasuk ilhad dan tentu ini penyimpangan dalam akidah dan bisa saja bermakna fatal. Bisa saja berarti fatal seperti juga mentakwil atau ilhad dalam membawa nama-nama Allah itu kepada makna yang tidak dibawa oleh kalimat itu sendiri, mengartikan atau mentakwilkan nama-nama yang jelas-jelas itu artinya kemudian dibawa kepada makna yang tidak didukung oleh bahasa, maka ini juga termasuk ilhad dan ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyimpangan yang pertama. Yang dikenal dengan istilah apa? Ilhad. Jadi ilhad ini istilah buruk Istilah jelek, istilah penyimpangan dalam akidah yang bermakna dua bagian yang yang terbagi dua tadi, ilhad terhadap ayat-ayat Allah Al-Qur'an yang membawakan tafsir sendiri, menafsirkan Al-Qur'an itu dengan tafsir hawa nafsu. Tafsir yang dia mau. Ini juga termasuk ilhad. Kemudian juga melakukan ilhad terhadap ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang tampak seperti yang kita contohkan tadi. Ini yang pertama, dan yang kedua, ada tambahan sebenarnya khusus tentang nama uh, ilhad terhadap Allah sendiri ada terbagi lima bagian. Terbagi lima bagian. Uh, saya rasa cukup dengan memahami bahwasannya ilhad itu bukan istilah yang bagus dan istilah penyimpangan akidah, maka sudah cukup sampai ke benak kita itu bahwasannya ilhad dalam akidah adalah akidah yang menyimpang. Ya, yang kedua saya tidak perlu panjang lebar lagi. Ta'til. Ta'til. Ini juga penyimpangan akidah. Ta'til ini istilah yang sudah diangkat pula oleh ulama akidah. E, Ta'til ini berasal dari bahasa dalam bahasa Arab yang artinya adalah mengosongkan. Mengosongkan. Wa bi'rim mu'attalah dan sumur yang kosong yang sudah ditinggalkan, kering, tidak ada lagi airnya. Jadi uh, uh, apa? uh, eh, taatil ini mengosongkan segi-segi bahasa di segi bahasa sedangkan dalam istilah akidah taatil ini adalah menafikan mengosongkan nas-nas dalam Al-Qur'an dan sunnah dari makna aslinya. Kalau sekiranya ada kata al-yadu tidak ada dalam Al-Qur'an kata-kata al-yad, tetapi misalnya yadayya Yadaya. Yadaya dengan kedua tangan saya. Termasuk taktil dan eh, merupakan makna ketika ada orang yang mengatakan yadaya yang arti asalnya kedua tangan saya itu bukan kedua tangan saya artinya. Jadi mengosongkan kata yadaya itu dari maknanya yang asli. Itu makna taktil. Dan ini secara umum orang-orang yang menyimpang dalam masalah tauhid asma wa sifat diistilahkan dengan ta'til. Ahlu ta'til semua yang menolak, baik yang menolak secara 100% Allah itu bahkan tidak ada. Mereka mengatakan gulat an-nufat yang paling ekstrim dari orang-orang yang menafikan Allah itu mereka mengatakan Allah itu sama sekali tidak ada karena ada itu sifat. Allah tidak punya sifat. Kalau dia punya sifat berarti sama dengan makhluknya. Maka mereka mengatakan Allah itu tidak ada. Ini yang paling ekstrim. Allah itu tidak ada. Dan ketika mereka mulai merenung kembali kata-kata tidak Allah itu tidak ada, mereka berhadapan dengan sebuah konsekuensi logis. Kalau Allah itu tidak ada berarti Allah itu tidak ada. Bahwasanya Allah tidak ada berarti Allah itu apa? Allah itu tidak ada. Mereka memahami bahwasanya kalau seandainya kita katakan Allah itu tidak ada berarti sama dengan yang tidak ada. Sama dengan yang tidak ada. Maka mereka mulai lagi, inilah pemikiran manusia yang dangkal, yang dungu. Dia mengatakan kalau seandainya kita katakan Allah itu tidak ada berarti dia sama dengan yang tidak ada. Maka mereka menambahkan kaidah yang baru, Allah itu tidak ada dan juga tidak tidak ada. Tidak ada dan tidak tidak ada. Ini meniadakan Allah secara total. Dan ada pula yang meniadakan Allah, dia ada tetapi tidak punya sifat. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak punya sifat dan sama sekali tidak punya nama. Ini Ghulatul Jahmiyah yang sudah muncul kelompok ini di akhir-akhir generasi tabi'in dan dipimpin oleh dan diprakasai dan dicetus oleh Al-Ja'du bin Dirham yang menolak Allah itu berbicara dengan Nabi Musa. Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa. Mereka mengingkari bahwasanya Allah berbicara dengan Nabi Musa padahal Al-Qur'an menyatakan wa kallamallahu Musa taklima walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Jelas Allah menyatakan seperti itu tapi dia tidak mengakuinya. Diriwayatkan dalam sejarah yang dinukilkan oleh ulama akidah bahwasanya ada seorang gubernur ketika itu yang eh, setelah khutbah Idul Adha dia turun dan sebelumnya dia sudah menangkap al bin ibnu Dirham ini. Setelah menangkap al jad bin Dirham kemudian dia mengatakan wahai kaum muslimin yang punya eh, binatang kurban sembelih sekarang kurbannya karena sudah selesai sholat dan saya akan berkorban dengan Ja'd bin Dirham. Dipancungnya eh, Ja'd bin Dirham karena dia mengingkari Allah berbicara dengan Nabi Musa, mengingkari Allah Subhanahu wa taala punya sifat. Dan ini penguasa. Penguasa berhak untuk menetapkan hukuman yang mereka anggap inilah sebuah uh, upaya untuk mengkondisikan agar keadaan aman, akidah aman, maka dia melakukan hal tersebut. Tetapi ini diriwayatkan oleh para ulama walaupun ada sebagian ulama hadis yang membicarakan tentang sanad cerita ini. Tapi ulama akidah dengan masur menceritakan tentang peristiwa penyembelihan pencetus penyimpangan dalam akidah yaitu ahlu ta'til. Dan dari Ja'ad bin Durham ini diambil muridnya adalah Jaham ibnu Sofwan. Makanya diambillah istilah penyimpangan kelompok yang namanya Jahmiyah dari muridnya Ja'ad bin Durham ini. Ini ta'til. Yaitu secara umum artinya menolak sifat-sifat Allah dan bahkan sampai ke puncak menolak Allah Subhanahu wa taala dan menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan bahkan di sini dijelaskan uh, oleh para ulama bahwasanya taktil itu terbagi tiga yang pertama mengosongkan Allah dari kesempurnaannya yang suci mengosongkan Allah dari kesempurnaan yang suci dengan menafikan menolak semua sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah. Ini berarti Allah tidak sempurna. Sekarang yang tidak punya sifat, yang tidak punya sifat, dia tidak tidur. Misalnya sifat kekurangan lah dari manusia ini. Dia e, tidak berbicara. Satu saja sifat lah yang kita ambil. Dia tidak bisa berbicara. Kekurangan atau tidak? Dia tidak bisa melihat. Kekurangan atau tidak? Dia tidak bisa makan. Dia tidak bisa menggerakkan tangan. Ini kan sifat kekurangan dinafikan sifat-sifat itu oleh mereka. Apa yang tersisa dari sifat sempurna Allah Subhanahu wa taala? Jadi mereka taktil yang pertama menafikan Allah dari sifat kesempurnaannya. Kemudian yang kedua menafikan uh, apa bermuamalah dengan Allah dengan muamalah yang benar. Artinya apa? Ini berhubungan dengan tauhid uluhiyah tidak mau beribadah kepada Allah. Kalaupun beribadah kepada Allah, pasti akan disamakan dengan beribadah kepada makhluk. Berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada makhluk. Meminta kepada Allah dan juga meminta kepada makhluk. Meminta kesembuhan kepada Allah dan juga minta kesembuhan kepada makhluk. Ini menandingi Allah. Berarti juga mentaktil, mengosongkan Allah dari haknya. Apa hak Allah? Ibadah. Ini juga termasuk taktil dari mana yang lain. Yang ketiga, mentaktil Allah dari sifatnya bahwasanya eh, dari perbuatannya yang yang paling utama yaitu mencipta dengan mengatakan bahwasanya alam ini tercipta sendiri terjadi dengan sendirinya tidak ada yang mencipta ini semua makna taktil yang sangat e, besar yang bahkan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat apa-apa di alam semesta ini ini macam-macam taktil dan kita pindah ke yang ketiga tamsil Tamsil ini uh, juga dijelaskan perumpamaan termasuk penyimpangan akidah. Tamsil ini maksudnya menyerupakan, menyamakan. Menyerupakan Allah dengan makhluknya atau menyerupakan makhluk dengan Allah. Kedua-duanya termasuk tamsil. Menyerupakan Allah dengan makhluk ini masuk dalam kategori ilhad dan juga masuk dalam kategori taktil. Ketika orang yang menolak sifat Allah karena mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kenapa mereka menolaknya? Karena pertama yang mereka pahami itu keserupaan Allah dengan makhluknya. Ketika mereka mendengar Allah menetapkan dia mendengar. As-Sami'. Ada nama Allah namanya As-Sami'? Ada. Artinya apa? Orang yang menolak sifat mendengar ini, dia memulai langkahnya dengan tamsil. Kenapa? Karena yang ia pahami mendengar itu pendengaran dia. Sehingga dia mengatakan kalau berarti Allah mendengar, eh sama dengan pendengaran saya. Berarti dia telah mentamsil pertama kali. Dia menyerupakan Allah pertama kali sehingga dia tidak setuju. Kalau berarti Allah mendengar berarti sama dengan kita, maka kesimpulannya Allah itu tidak mendengar. Kenapa? Kalau dia mendengar sama dengan kita. Berarti dia pertama kali senjatanya adalah tamsil. Pertama sekali senjatanya ada tamsil. Makanya kata para ulama, setiap orang yang menolak sifat Allah dia sudah termasuk kepada dirinya apa? Tamsil. Kullu mu'attilin mumathil. Setiap orang yang mengingkari dan menolak sifat Allah, dia sudah masuk dalam kategori tamsil karena dia tidak menolak kecuali setelah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sedangkan untuk mumathil ini sendiri, tamsil ini, terkadang dia tidak menolak. Dia menyerupakan dan dia tidak menolak. Ada orang yang seperti ini, ia mengatakan iya, Allah Maha mendengar. Berarti sama dengan penilaian kita? Iya. Sama dengan penilaian kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Berarti sama dengan pengetahuan kita? Iya. Ini tidak menolak. Tetapi dia masuk kepada pelanggaran e, penyimpangan yang tadi apa? menyerupakan. Dia menyerupakan dan memang mutlak menyerupakan tanpa menolak. Karena dia mengatakan Allah mendengar, Allah melihat dan seterusnya dari sifat-sifat dan nama-nama Allah mereka mengatakan iya seperti kita mendengar, seperti kita melihat. Ini namanya ahlut tamthil. Jadi ini juga termasuk apa? penyimpangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini ayat membantah siapa? ahlu tamthil. Ayat ini laisa kamitslihi syai'un membantah siapa? Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Bantahannya ini, Allah mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau Maryam ayat 65 tadi, wa hal ta'lamu lahu samia Kemudian ayat yang lanjutannya wa huwas samiul basir. Ini bantahan terhadap orang yang menolak sifat Allah. Jadi surah asy ayat 11 Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir menolak dua kelompok ini. Ta'til dengan tamzil. Setelah itu yang keempat tahrib, takyib, takwil sekaligus kita jelaskan. Tahrib ini uh, upaya untuk memalingkan memalingkan baik itu memalingkan kata atau memalingkan makna. Kata misalnya yang seharusnya misalnya uh, istawa yang seharusnya istawa kemudian dia palingkan makna is, kata istawa ini agar maknanya tidak seperti apa yang mereka khawatirkan maka mereka menambah huruf sehingga dia berubah ditambahnya huruf antara waw dengan ya terakhir itu jadi apa ditambah huruf lam istaula istaula Asalnya istawa, tetapi ketika ada sebelum ya di akhir di akhir itu atau alif maksurah ditambah la istaula artinya benar. Istaula itu artinya menguasai. Kalau kita buat seperti ini Ar-Rahmanu 'alal arsistawa itu sebenarnya bukan istawa tetapi istaula, berkuasa. Ar-Rahman Allah yang Maha Pemurah di atas arasnya dia berkuasa. Ini yang mereka inginkan. Padahal Allah dengan tegas-tegas mengatakan istawa bersemayam atau ala wartafa'ah. Kemudian juga merubah tahrik itu artinya merubah, merubah kata atau merubah makna. Yang dikenal dengan tahriful lafzi. Dia katanya tidak berubah tetapi maknanya yang berubah. Seperti yadayya tadi yang artinya pertama apa? Kedua tanganku mereka rubah menjadi kekuatan. Menjadi kekuatan. Jadi yang dirubah itu apa? Bukan lafaznya tetapi maknanya yang dirubah. Ini juga termasuk penyimpangan. Dan bahkan dalam ayat yang tadi saya bacakan menetapkan Allah berbicara dengan Nabi Musa, wa kallamallahu. Hanya itu berbaris apa? Dhammah dalam Al-Qur'an, tetapi mereka tidak mau. Karena kalau Allah, kalau itu artinya Allah yang sebagai subjeknya, yang berbicara itu Allah. Mereka tidak mau Allah berbicara. Maka ayat tersebut mereka rubah lafaznya menjadi apa? Wa kallamallaha. Harakatnya mereka rubah wa kallamallaha. Yang awalnya apa? Dhammah. Ketika dia berubah menjadi fathah, wa kallamallaha dia menjadi objek lawan berbicara. Yang berbicara jadinya siapa? Nabi Musa. Bagaimana mereka mengutak-atik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ini sudah didahului mereka ini oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi termasuk orang-orang yang paling berani untuk mengotak-atik perintah Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan mereka untuk meminta ampun. Wa qulu Dan berdoalah kalian ketika kalian masuk ke dalam negeri tersebut dengan mengatakan ampunilah kami ya Allah. Hittah artinya hapuslah dosa-dosa kami. Meminta ampun lalu mereka plesetkan kata-kata hito itu ditambah antara hak dengan to nun. Apa jadinya? Hintoh. Hintoh jadi makanan. Bagaimana beraninya mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah merupakan agama orang-orang yang menentang Allah. Jadi ini tahrim. Selanjutnya takyif. Takyif ini penyimpangan juga dalam akidah artinya memberikan bentuk-bentuk tertentu dari sifat-sifat dan nama-nama Allah. Memberikan bentuk tertentu. Walaupun memang tidak serupa dengan makhluk, tetapi misal mereka mengatakan bagaimana? Bagaimana Allah itu turun? Bagaimana tangan Allah? Bagaimana istiwa Allah? Ini kata-kata bagaimana ini kan ingin mencari hakikat dari sifat Allah padahal kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat ketika ayat-ayat sifat turun mereka tidak pernah menanyakan bagaimana-bagaimana dan ini termasuk penyimpangan. Kenapa kita mengatakan itu penyimpangan? Karena zat Allah tidak pernah dilihat. Untuk mengetahui hakikat sifatnya tentu apa yang harus dilakukan pertama kali? Hah? Untuk mengetahui hakikat sifatnya, apa yang harus kita lakukan sebelumnya? Mengetahui zatnya. Mengetahui zatnya. Baru kita mengetahui sifatnya. Kalau tidak pernah melihatnya, bagaimana kita mengetahui sifat? Bagaimana kita mengetahui sifat? Makanya kata para ulama, termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya At-Tadmuriyah memberikan sebuah kaidah. Berbicara tentang sifat tidak ada ubahnya berbicara tentang zat. Kalau sekiranya zat Allah itu tidak pernah kita ketahui hakikatnya, bagaimana kita ingin mengetahui hakikat sifatnya? Iya kan? Kalau kita tidak pernah mengetahui hakikat zat Allah, bagaimana kita berupaya untuk mengetahui hakikat sifat Allah? Maka tidak benar untuk menyerupakan atau memberikan hakikat-hakikat bentuk-bentuk terhadap sifat Allah. Ini termasuk penyimpangan takyif. Makanya ketika Imam Malik dalam pengajian akidahnya ditanya oleh seseorang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bagaimana kaifastawa? Imam Malik ditanya itu. Bagaimana Allah itu istiwa? Imam Malik marah. Karena memang tidak pernah ditanya oleh para sahabat Nabi kepada Nabi. Mungkin Nabi yang paling tahu daripada Imam Malik. Dan ini memang perkataan yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum. Istiwa itu maknanya diketahui oleh orang Arab. Tidak mungkin mereka merubah-rubahnya lagi. Kemudian wal kaifu majhul. Cara istiwa Allah itu majhul karena kita tidak pernah mengetahui zat Allah. Maka caranya pun kita tidak mengetahui, cara sifatnya tidak juga kita ketahui wa al-imanu bihi wajib. Mengimani istiwa Allah itu wajib karena Allah yang mengabarkan. Wassu'alu anhu bid'ah. Menanyakan bagaimana bagaimana sifat Allah ini adalah perkara yang baru. Ini takyir Jadi tidak boleh kita mengatakan bagaimana bagaimana bagaimana bagaimana tentang sifat-sifat Allah karena memang berasal dari bagaimana zat Allah. Dan bagaimananya zat Allah itu adalah gaib. Subhanahu wa taala. Yang terakhir takwil. Yang terakhir takwil. Takwil ini e, maksudnya adalah awal asalnya takwil penafsiran atau kembali kepada perkara tertentu. Takwil ini banyak sekali maknanya dijelaskan para ulama termasuk tafsir, termasuk sesuainya ucapan dengan kenyataan. Sesuainya ucapan dengan pernyataan seperti yang uh, ucapan uh, takwil mimpi Nabi Yusuf ketika eh, orang-orang uh, sujud kepada Nabi Yusuf dan kedua orang tuanya dan itulah saudara-saudaranya termasuk yang sujud itulah takwil dari mimpi artinya kenyataan sesuai dengan berita atau kenyataan sesuai dengan ucapan yang ada dalam mimpi Nabi Yusuf alaihissalam ini termasuk makna takwil tetapi takwil yang berhubungan dengan istilah akidah adalah tahrib tadi atau bisa saja diartikan dengan ilhad atau tahrib maksudnya adalah mentakwilkan sifat-sifat dan nama-nama Allah dengan makna yang tidak didukung oleh bahasa Arab seperti mentakwilkan makna yad menjadi apa tadi kekuatan menjadi kekuatan atau mentakwilkan makna istawa dengan menguasai atau yang lainnya atau mentakwilkan arti rahmat menjadi iradatul khair, menginginkan kebaikan. Ini semuanya takwil yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat Nabi SAW itu secara ringkas tentang makna takwil dan terkadang memang ada kata takwil itu bermakna positif dan dalam masalah akidah ini tentu yang lebih dominan adalah makna yang tidak benar yaitu berupaya untuk mengalihkan makna dari sifat Allah ke makna yang tidak didukung oleh apa? oleh bahasa Arab. Habis kita dari pembahasan yang dal dan d yaitu penyimpangan-penyimpangan akidah yang tadi kita uraikan secara ringkas, masuk kita ke pembahasan yang terakhir keistimewaan akidah bagi mereka yang e, punya e, makalah kecil ini sudah ada tertulis di situ dan saya akan bacakan secara cepat e, untuk menyediakan waktu tanya jawab. Keistimewaan akidah yang pertama sumber pengambilannya adalah murni Al-Quran dan Sunnah tadi dan tidak ada keraguan-keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini sumbernya adalah murni, yaitu datang dari Allah dan Rasulnya. Akidah Islam berdiri di atas pondasi penyerahan diri kepada Allah dan Rasulnya, bukan protes, bukan merasa pintar dari Allah dan Rasulnya. Semuanya an yaqulu sami'na wa ata'na innama kana قول mu'minin إذا دعوا إلى الله wa rasulih بينهم أن يقولوا سمعنا sami'na wa ata'na. Ini penyerahan diri, pasrah terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga akidah Islam sesuai dengan fitrah yang, yang lurus dan akal yang sehat. Makanya tadi saya eh, belum saya sampaikan sebuah tulisan yang tulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah eh, dar dar'u ta'arudil aqli wan naql. Upaya membantah klaim bahwasanya akal dengan nakal itu bertentangan. Itu dengan buku yang sangat besar dipaparkan oleh sekolah Islam untuk menyingkap subhat-subhat yang membawa bahwasanya tidak akan mungkin selalu akal yang sehat akan sinergi dan sependapat dengan nakal yang sahih. Pokoknya atau dasarnya kaidahnya adalah nas yang sahih tidak akan mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Bila mana ada bertentangan berarti nasnya tidak sahih atau sebaliknya apa? Akalnya tidak sehat. Akalnya tidak sehat. Akidah Islam mata rantainya bersambung sampai kepada Rasulullah, para tabi'in dan imam-imam agama baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Bukan mengkultuskan seseorang, tapi ujungnya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang membedakan. Kita tidak mengklaim, tidak juga mengatakan bahwasanya kita ini orang yang paling bagus akidahnya tidak, tapi kita berupaya menelusuri akidah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya eh, tadi dalam pengumuman yang tertera dimanapun juga pemantapan itu hanya usaha, bukan kita mengatakan kita yang mantap akidah, tapi usaha dengan melalui jalurnya yang yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kemudian jelas dan mudah dan terang, tidak ada yang meragukan, umum, universal dan seterusnya silahkan dibaca dan itu sebagian yang saya uh, sampaikan di sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan insya Allah akan ada al-mujmal atau Eh, al-madkhal ila al-aqidah ila ilmin aqidah bagian yang kedua pada pertemuan yang akan datang wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain kita buka waktu saja ya silakan Pak Ya, seperti yang Bapak sampaikan itu, seperti itulah yang dijelaskan para ulama bahwa Al-Qur'an itu diterima oleh Nabi secara lafaz sebagaimana diterima dari malaikat Jibril sebagaimana yang diterima oleh malaikat Jibril dari Allah tanpa ada perantara tanpa ada perantara didengar ucapan yang dengar maksudnya dengan lafaz dan dengan suara itu adalah ucapan yang dengar firman Allah yang dengar ucapan firman Allah yang dengar oleh malaikat Jibril dan itu pula yang didengar oleh Nabi bukan tulisan. Bukan tulisan. Ya, Allah, a'lam. Makanya saya katakan Al-Qur'an dijaga di dalam hati karena e, sanatnya terlalu bersambung. Selalu bersambung dengan syarat memang harus musafahah didengar langsung oleh telinga untuk apa yang dibaca dan lihat bagaimana makhraj hurufnya. Itulah keistimewaan kitabullah Al-Qur'anul Karim eh, yang dijelaskan para ulama. dikerjakan oleh para sahabat? Ya, bina itu. Ya, sekarang cobalah cari apa yang dilakukan oleh para sahabat dan disetujui oleh Nabi itu dikerjakan. Jangan buat-buat yang baru. Ya, kita harus bawakan. Kalau memang itu penafsirannya, kumpulkan apa yang dilakukan oleh para sahabat dan disetujui oleh Nabi, kalian lakukan. Yang sekarang ini yang kalian lakukan apa? dikerjakan oleh kalian kerjakan tetapi tidak pernah dilihat oleh Nabi. Kalau ternyata Nabi hadir lagi sekarang, dilihatnya dan disetujuinya maka kita amalkan bersama. Tapi tidak ada lagi itu. Tidak ada lagi. Kalau itu pemahamannya dilakukan oleh para sahabat, kemudian dilihat oleh Nabi dan Nabi menyetujuinya, ini kan bid'ah ini kan? Bid'ah dalam pemahaman mereka. Ya. Kalau memang itu yang kalian maksud bid'ah, benar, maka sekarang buat cari amalan yang kalian buat sekarang ini dan eh, yang dilakukan para sahabat yang dilihat oleh Nabi dan itu amalkan. Jangan buat yang baru yang tidak pernah dilihat oleh Nabi dan tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat. Sekarang ini kenyataannya apa? Yang kalian lakukan ini dikerjakan oleh sahabat? Tidak. Bisa kita terima kata-katanya memang kalau itu memang maksudnya a, yang itu memang bin a hasanah, ya, mari kita terima. Tetapi apa hubungannya dengan yang sekarang kalian lakukan? Tunjukkan bahwasanya pernah sahabat melakukan ini kalau memang pernah disakui sama sahabat dan dilihat oleh Nabi, berarti itu bin Ahasana. Kalau memang itu bin Ahasana, maka kita setuju. Buatlah istilah sendiri. Tetapi menurut pemahaman kita itu bukan bid'ah. Itu justru sunnah Nabi. Karena kalau itu pelanggaran, Nabi akan meluruskan. Ya, kalau kalian anggap itu bin Ahasana, ya nggak apa-apa. Mari kita telusuri. Carilah perbuatan-perbuatan sahabat dan kerjakan. Tetapi kenyataannya kalian tidak mengikuti para sahabat. Nah, biarlah istilahnya bin Ah hasanah kita setuju saja tetapi bentuknya itu. Ya, habis sekarang. Setuju tidak dengan saya? Ya. <laughs> Ada lagi? Silakan. Eh, Secara? Secara? Tertulis perkataan. Apakah saya salah? Bukan tertulis. Nabi SAW menerimanya langsung didengar secara huruf dan lisan, suara. Nabi kan mendengar, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ucapan malaikat Jibril. Dan itu pula yang didengar oleh malaikat Jibril dari Allah. Bukan tertulis. Ya. Secara huruf maksudnya kata-kata yang tersusun dari huruf. Kata-kata yang tersusun dari huruf. Suara, kan suara itu kan kata-kata. Ya kan? Saya berkata sekarang ini. Pergilah. Pergilah itu kan kata kata-kata yang memang asalnya kan huruf. Bisa dipahami? Bukan tertulis. Bukan tertulis. Masih ragu? Ya. Hmm. Apa? Siklus air. Ya. Ada hukum-hukum. Saya tadi teringat dengan ilham itu, Ustaz. Ya. yeah. Tambahkan saja sebutkan nama Allah. Ini semua proses terjadi Allah yang menadirkan. Siklus air itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada siklus air itu, bila mana Allah tidak menakdirkan tidak akan terjadi hujan. Ya, ajarkan tetapi tanamkan akidah. Ya. Tanamkan, jangan lupa itu yang seharusnya kita masukkan kepada anak-anak. Memang secara umum ilmu e, seperti itu bisa saja prosesnya saja seperti penciptaan janin dalam rahim kan ada proses yang diceritakan oleh Allah tetapi semua kan tetap kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyusun dan mendesain kejadian-kejadian itu Allah Subhanahu wa taala janin itu diciptakan oleh Allah dari setetes air bagaimana perkembangannya menjadi segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging itu kan proses dan proses itu kan secara ilmu e, kandungan ke ilmu yang berhubungan dengan itu kan proses kedokteran dan bukan berarti terlepas dari Allah Subhanahu wa taala semua proses itu Allah yang menentukan seperti penciptaan bumi ini Allah mengatakan menciptanya berapa lama? 6 hari. Allah bisa menciptakannya sekejap mata. Tinggal mengatakan kun. Jadi sedetik bisa. Tapi prosesnya diciptakan dia sebagai ikan duhan. Setelah menciptakan uh, menyelesaikan bumi kemudian dia istawa ke langit menuju langit wahiyya Proses proses itu bukan berarti Allah SWT tidak mampu untuk menciptakan sekaligus karena Allah yang menghendaki penciptaannya seperti itu. Terjadinya hujan dengan proses itu Allah yang menghendaki. Allah Subhanahu wa taala bisa dengan cara mencurahkannya saja. Seperti ketika umat Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah. Tidak ada proses siklus, siklus air ini. Allah mengatakan fatahna abwaabas samai bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qadir. Tidak ada proses siklus Allah yang menurunkan air dari mana Allah menurunkan air dari begitu ter, dibuka oleh Allah pintu-pintu langit. Fafatahna abwaba sama kami buka pintu-pintu langit dengan mencurahkan air yang deras Wafajarnal arda uyunan dan kami pancarkan dari bumi mata-mata air dan bertemulah dua air yang yang turun dari langit dan memancar dari bumi terjadilah apa yang ditakdirkan oleh Allah tanpa ada siklus air. Jadi Allah yang berkehendak semuanya, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Kita tinggal menanamkan saja. Ini semua proses bukan terjadi sendirinya, tetapi Allah yang melakukannya, yang mengurusnya. Allah Taala. Pertanyaan dari pendengar radio. Ustadz berapa tahun masanya sahabat dan berapa tahun masanya tabiin? Kemudian eh, Albani termasuk pada masa siapa dan mengapa beliau selalu mensahihkan hadis? Mohon penjelasannya Ustaz. Para sahabat sudah dibagi tobakotnya oleh para ulama seperti uh, Ibnu Hajar dalam kitabnya uh, uh, uh, Al-Isabah, kemudian juga yang lainnya dalam kitab-kitab yang lain seperti Isti'ab dan yang lain. Cuma penyusunan tobaqat, tingkatan-tingkatan para sahabat ini berbeda-beda mereka. Tetapi uh, habisnya 100 tahun yang pertama itu sudah kecil jumlah para sahabat. 100 tahun pertama itu habis masuk ke abad yang kedua Hijriah itu sudah bisa dihitung dengan jari jumlah para sahabat. Jadi memang para ulama meletakkan dengan hitungan tahun. Hitungan 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun. 100 tahun pertama itu yang dibuat oleh Ibnu Hajar dan juga ulama-ulama sebelumnya, Al-Mizzi yang sebelumnya Sahibul Kamal, mizzi dan itu dalam hitungan apa mereka meletakkan tingkatan ini, tabaqatul ula dan seterusnya. Di antara yang mereka sebutkan adalah hitungan 100 tahun, 100 tahun. Ada lagi yang dalam versi yang lain. Tapi 100 eh, tahun pertama, 100 tahun kedua dan tabi'in. Itu juga bertingkat-tingkat, ada tingkatan tabi'in uh, tua dan tabi'in yang uh, tengah, ada tabi'in yang yang rendah, sigarut tabi'in, kibarut tabi'in, itu bertingkat-tingkat. Kemudian Syekh Albani hidup sekarang ini. Kita tidak mengkultuskan Syekh Albani, tetapi dia adalah orang yang telah diberi kemudahan Allah Allah untuk berkhidmat kepada agama. Kita tidak akan mengingkari kebaikan orang lain, dan dia banyak memberikan kemudahan untuk kembali berpegang kepada sunnah yang sahih. Orang sudah mulai perhatian ini hadis sahih atau tidak setelah munculnya karya-karya beliau. Dan ini diakui oleh para ulama. Yang tidak mengakuinya orang yang di hatinya ada kebencian kepada orang-orang yang memerangi sunnah Nabi SAW. Dan kita tidak selalu menukilkan tasih Syekh Al-Albani. Dan tidak semua tasih Syekh Al-Albani atau hukum Syekh Al-Albani itu diterima. Tidak semua. Karena banyak kita kalau bagi tulab penuntut ilmu agama yang bisa punya bahan untuk menghukum hadis dengan takhrid dengan semuanya eh, dia cuma hanya sebatas perbandingan mana yang lebih kuat nanti mereka akan bisa memilih yang lain sebelum Syekh Albani sudah banyak pentasif seperti Ibnu Hajar, An-Nawawi, eh, Ibnu Salah dan yang lainnya eh, Syaukani yang ulama-ulama hadis yang mendahului beliau Al-Baihaqi dan lainnya at pengumpul kitab hadis juga menghukum-hukum hadis Termidi dalam kitab sunannya justru yang lebih berperan untuk membedakan antara hadis hasan dengan hadis sahih yang mengatakan hada hadisun sahihun hasanun dan seterusnya dan ini istilah yang muncul yang diangkat oleh Imam At-Tirmidzi. Adapun Syekh Albani adalah ulama dari ulama, kita tidak menganggap dia eh, satu-satunya. Dan e, kalau memang sering karena memang yang banyak bukunya sekarang tinggal beres kita menerimanya ada buku dia yang dia gabungkan ini hasil silsilatul hadis sahihah kemudian ada silsilah hadis eh, al-dhaifah eh, wal yang yang lemah dan yang palsu kemudian juga dia mentakhrid menghukum kembali dengan mempelajari sanad dan yang lainnya sesuai dengan kaidah ilmu hadis kitab-kitab hadis yang sebelumnya seperti kitab eh, Tirmidzi dia punya kitab eh, sahih dan dhaif begitu juga Abu Dawud begitu juga Ibnu Majah begitu juga Tirmidzi dan juga dia mentarik kitab-kitab ini usaha dia. Kenapa kita mesti mengingkari padahal yang dia bicarakan adalah hadis-hadis Nabi dan kita kalau seandainya kita ahli maka kita menjadikan dia sebagai bahan perbandingan. Tetapi kalau kita tidak punya hafal hadis satupun lalu kita mengatakan celaan kepada beliau, apa yang kita berikan kepadanya sehingga kita menyombongkan diri, sehingga kita membenci dia. Ini Albani Albani terus. Ini yang mungkin terlihat dari ucapan yang bertanya ini tetapi itulah yang saya sampaikan bahwasanya kita bukan menjadikan Syekh Albani itu sebagai Tuhan yang mesti kita ikuti apa semua yang kerjakan tapi itulah ulama dalam pandangan orang-orang yang mengikuti agama adalah sebagai orang yang membukakan jalan untuk kita sampai kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala rasulnya. Selesai cukup perjumpaan kita pada hari ini. Wassallallahu wasallam wa baraka wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup daurah kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.